apa iso? Sementi fitnah kak loro ati apa iso? Iso. Lah sampean enggak belajar. Balik no nang kape, kabeh. Ande ada orang ngilok nih sampean. Sing nih lambene sejatine pangeran. Sing nih atine sejatine yo pangeran. Nek sampean nesu berarti yo nesu nang pangeran. Saman ngamuk nggak terima yo ngamuk nang pangeran. Ojo kabeh pangeran wis nggak usah direken menungso. Ngelem sak karepmu ngilokne yo ya ora ngurus. Saman ngelem urusamu, ngilok ngilokne urusamu. Emang gue pikirin. Gitu aja kok repot. Harus nah, dipikir. Oh enak nyantai. Pokok ati wis Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dilem ya ora kesenengen. Dilok-ilokne ya ora moring. Moring wong menungso ae. Lem-lemane menungso enggak menyebabkan Anda masuk surga. Dilok-ilokne menungso juga enggak menyebabkan Anda masuk neraka. Sak kampung ngelokne sampean. Gusti Allah ridho ya tetap suwarga. Berarti nggak ada artinya tuh wong ngelok ini sampean. Sak kampung ngelem sampean. Allah marah, murka, ya tetap melebur rokok Berarti pujian orang kampung nggak ada gunanya. Kalau pujian orang nggak ada gunanya, kenapa kemarin dipuji? Kalau dilok-lok nih orang nggak membahayakan sampean, kenapa marah? Emang gue pikirin, gitu aja kok repot. Kalau di SMS dia, rotok kereng, Ustaz, gimana anda ini koro ini? Kalau jawab, Alhamdulillah, kalau diarani koro. Hmm. Ngono ngelendeh wis. Alhamdulillah, kulo diarani koro. Wes, Diladeni ya padha gendenge. Hmm. Alhamdulillah <laughs> diarani koro. Hmm. Balik neneng pangeran. Insya Allah nggak gampang marah-marah, nggak -marah, nggak gampang terpancing. Mental sip, akhlak sip, sholat neng pangeran yo sip, sodakoh kepedulian habluminan nasnya juga sip, kausar. Sungguh kami berimu telaga, sungguh kami memberimu telaga kausar. Lagi mana? Fasoli solato lirobika untuk Tuhanmu wanhar korbanu Terus ojo ngilok oleh wong. Sing tukang ngilok-ngilok niku sing ciloko. Inna aka huwal abtar. Iki ayat iki cilik tapi wis lengkap. Ada hablum minallah, ada hablum minanas, ada akhlak, moral, ati bening ini mengikuti api. Janjinya kausar. Hanya tiga ayat tok. Lengkap sudah. hmm hmm Res. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijamatu tanfa'u min kulli da'in ala fahtajimu. Bekam, apa caranya bekam? Dikeluarkan darah kotornya. enggak. Bekam itu sangat berguna untuk segala macam penyakit. Kan biasanya penyakit macam-macam itu racun bercampur darah macam-macam, toksin-toksin. Kalau itu bisa disedot, otomatis se sehat. Bekam itu bisa bermanfaat untuk segala macam penyakit. Ala fahtajimu karena itulah maka berbekamlah kalian semua. Kulo dhewe mboten iso carane bekam ini. Tapi di, dibekam nggih purun. Lek enten sing pinter bekam. Pokok aja ngawur. Rawahu Dailami hadis riwayat Imam Dailami. Berikutnya ini. kisah yang suke sugih nih sing melarat ngeneso. Ojo ngeneso tapi yo kepengin gitu loh. Al hujjat para jamaah haji wal umar dan para jamaah umroh mereka semua wafdullah tamu-tamunya Allah. Lah karena tamunya Allah wong sampean aja ditamoni kopi langsung metu. Sampean ditamoni sego langsung metu. Apalagi Allah sing di tamoni. Siapa yang jadi tamunya Allah? Jamaah haji, jamaah umroh. Itu tamunya Allah. Yu'tihim ma sa'alu. Apapun yang mereka minta, pasti Allah beri. Wong tamu. E. saya ngajak nih proposal teko kene tok angel. Tapi lah esok ketemu langsung neng istana, istana tamu nih presiden ya langsung. Hmm. Nah. Dungo teko kene ya ya rada angel titik. Tapi les teko kono gampang. Apapun yang mereka minta Allah beri. Wa yastajibu lahum ma da'u. Apapun yang mereka doa Allah mengkabulkannya, mengijab mengijabai. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu. Apapun yang telah mereka keluarkan, biaya yang mereka keluarkan. Allah kan Allah kan ganti. Loh, takonono wong sing budal-budal kaji, munda berangkrut apa mundak lancar? Ngene. Mundak lancar. Cepat atau lambat mesti digan diganti. Sing pernah haji kangelan mangan parah? enggak kangelan mangan apapun yang mereka keluarkan untuk biaya haji itu, Allah ganti bagi mereka. Berapa persen diganti itu? Ini bunga ini, berbunga. Ad-dirham alfa alfin. Satu dirham diganti sewewu. Biro sewewu. Sewu peng sewu. Satu juta. Loh, makanya dan sebaliknya, orang sudah menyimpan duit untuk haji, lalu disalah gunakan, rata-rata kualat, morat marit. Ada cerita dari teman saya orang Mulyorejo, ini berniat untuk haji, tiba-tiba rasido budal gaitu kupite, ini ayam teloril. Karepe lek wis badi, ini toke sing digawe haji. Tambah bangkrut. Di saat bangkrut pol-polan Suan Mbah Irfan. Mbah Irfan itu sekarang di Kalipari sana. Depannya Kuramil Depan rumahnya ada tower. Suan Mbah Irfan. Terus pun di lo saiki daftaroh Lakulah kula melarat, duwe apa? Kantun lemah titik tolen pisan. Jadi budal kadi pada saat puncak melarat-melaratnya malah berangkat haji. Nekat wes manut kiai, ranti apa-apa yang kok melok kiai wes mulai kaji ra iso apa nek beng kiai. <laughs> Akhirnya berangkat dengan menjual apa yang dia miliki, pulang terus ada sisa sangu tuh untuk usaha dikit-dikit. Sekarang suge mana misalnya? niki napa lipat piro niki sewu ewu lipat akeh konco-konco mahasiswa utamanya yang Kalimantan biasanya kalau ngirimi duit orang tua Kalimantan itu dengan ukuran sana di sini sego limang ewu neng kono sego selawe ewu itu ngukur kirim anaknya itu 3 juta diukur kebutuhan sana. Sampai sini berlimpah, turah, gimana? Tetap ngiri toh. Satu bulan menghabiskan 600, 500, 700, sisane tabung. Setiap satu bulan nabung 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Selesai satu langsung S2. Dari mana anak biayanya? Ada ya. Padahal nabung itu. Selesai S2, S3 Umur 27 kan selesai S3. Langsung berangkat haji. Tabungannya akeh. Plus, beh, uang tuamu. Anak korek. Dokter kaji pisan. <laughs> Masya Allah. Jadi tamunya Allah. Nah tamunya Allah itu dihormati kayak begitu. Minta apapun diberi, doa apapun diijabahi, biayanya di apa? diganti berlipat-lipat. Maka nendang budalo. Minggu depan insya Allah kita lanjut ini. Apa semua tamu dihormati? Ya enggak sembarang tamu. Tamu sing kurang ajar diusir. Sama dati tamu randu adab sakar dhewe. Pulang. <laughs> Poro-poro diwai teh. Tamu yang dihormati ini tamu yang sopan santun yo izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk setelah dipersilahkan, duduk. Terus gak tolak-tolek. Gitu. Orang haji tamunya Allah, orang umroh tamunya Allah, dihormati. disukuh, diganti. Pokok menjadi tamu yang duwe toto, kromo niate krono Gusti Allah. Joko kok ATP kada haji. Apa boleh arep nyalon RT loh. nah. Haji Gedang, Haji niku kurang ajar. Niki mawon mungkin-mungkin enten manfaatipun. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.